Hadis ke-37 Menampakkan ketundukan seorang muslim dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud dalam salat, maka berlindunglah dari empat hal, yaitu ia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam dan dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan mati serta dari keburukan fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari dan ini lafaz Muslim. Perawi hadis. Lihat hadis nomor 13. Beberapa faedah hadis ini adalah berlindung dari empat masalah keimanan ini merupakan petunjuk yang nampak akan ketundukan seorang muslim, ketenangannya, penghambaannya, serta kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Disunahkan membaca doa ini dalam tasyahud akhir salat. Hadis ini merupakan dalil akan kebenaran fitnah dajjal dan merupakan fitnah yang paling besar yang menimpa anak Adam hingga hari kiamat karena Allah telah memberinya dan menetapkan fitnah-fitnah pada dirinya. Yang dimaksud kuburan pada hakikatnya yaitu tempat ruh di alam barzakh. Juga diartikan sebagai tempat menimbun mayit. Tapi ketika seseorang berdoa dengan doa ini, tapi ketika seseorang berdoa dengan doa ini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, maksudnya